بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعن أبي عبد الله خباب بن الأرتي رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يسده ذلك ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة إلى آخر ما قال عن عبد الله بن خباب بن الأرد الله عنه قال Abdullah bin Arad ini berkata syakauna kami mengadu ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahwa mutawassid dan Nabi lagi senden. Hah? Burdatan lau pada apa? E, kain atau selimut nih ya. Digunakan burda itu syamlah al-mukhattatoh yang bergaris-garis. Dia senden di situ. Fidilil Ka'bah ada di naungan Ka'bah. Jadi Nabi Wasallam duduk begini, ada ada burudahnya, ada di naungan Ka'bah. Faqala fakulna maka kami para sahabat berkata ala tastansiru lana. Tidakkah engkau meminta bantuan bagi kami ya Rasulullah? Ala tad'u lana, tidakkah kamu mendoakan untuk kami ya Rasulullah? Karena mereka saat itu sudah tertekan dengan orang-orang kafir. Ya, dihadap disiksa dengan orang-orang kafir. Bagaimana Nabi? Fakal maka Nabi berkata, Qad kana man kana geblakum. Ada dahulu orang-orang sebelum kamu, umat-umat yang dahulu, Yuk khadur rajulu. Diambil seorang di antara mereka yang beriman, fayuhfaru farulau maka digalikan untuk dia fil art di bumi al fiha maka dijadikan orang tadi itu dimasukkan fiha di dalam itu hufrah bumi digali dimasukkan dipendem kan tinggal kepalanya terus baru badannya sumayuk tabil minshar kemudian didatangkan gergaji fayudhu ala ra'sih dan gergaji itu ditaruh ada di kepalanya al di digergaji sampai jadi dua dari atas ke bawah wayum syad dan juga di antara dia, dia orang tadi itu juga ada yang di yumsyat, di sisir bi amsyatil hadid dengan sisir-sisir dari besi. Sisir besi yang tajam. Krok kulit kulitnya dia. Duna lahmi di bawah kulitnya waadmihi dan tulangnya. Anda bisa bayangkan anggota badannya dikerok dengan itu ma yasudduhu dzalika tidak menghalangi orang itu itu semuanya siksaan andinihi daripada agamanya tetap mempertahankan agamanya inti masih nggak seberapa kata Nabi orang dulu ada yang lebih hebat daripada kamu disiksa karena Islam ini karena iman ya kata orang sekarang ojo oh, kesusu rek ya Sik durung apa-apa isi permulaan kok ini masih ronde pertama. Wallahi, kemudian Nabi SAW ngasih gambaran, ngasih pandangan wallahi demi Allah kata Nabi. La yutimmanallahu hadzal amra hadzal din. Benar-benar akan Allah sempurnakan ini urusan agama. Hatta yasir rakib sehingga berangkat orang yang naik, yang menunggang min Son'a daripada daerah Son'a ila Hadramut ke Hadramut. La yakhafut. Orang itu rakib itu tidak takut illallah kecuali Allah wa dan serigala ala ghanami atas kambingnya. Kalau perampok, kalau orang yang ganggu enggak ada. Padahal zaman dahulu banyak perampok, banyak gutok otorik saat itu. Orang paling khawatir kalau berangkat dari Son'a ke Hadramut. Ma'asalama sudah biasanya tinggal nama saja. Nanti bakal akan agama ini meluas sampai berangkat dari Son'a ke Hadramut aman, tidak ada apa-apa. Nah. Walakin nakum tetapi kamu semuanya tas takjilun, keburu-buru, minta langsung spontanitas. Hah? Bantuan itu minta langsung. Dalam riwayat bahwa mutawassin burda mutawassidun burdatan Nabi senden dengan selimut tadi itu waqad laqina minal musyrifi minal musyrikin dan benar-benar kami telah menemui daripada orang-orang musyrik syiddatan satu kekerasan anarkis yang luar biasa. Hadis ini menunjukkan pertama untuk mendapatkan bantuan Allah harus siap untuk diuji sama Allah. Lah kalau tidak minta, tidak ada sabar, tidak siap diuji, minta langsung dibantu, ini tidak mungkin. Karena itu, mugabalahnya nasr minallah, bantuan dari Allah itu harus ada ada perjuangan daripada kita. Intan surullah Yansurkun. Kalau kamu itu membantu untuk membela agama Allah, Allah akan membantu kamu. Coba lihat Nabi Muhammad sendiri dalam dakwahnya masih ada ujian kok dilempari batu, dicaci, tapi pasti akan mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Lah ente tidak. Baru lulus langsung minta muridnya 2000. Enggak mau ngajarin, ya apa sih malasan sana ndak ada ndak ada yang mau belajar, ndak ada yang mau datang ke tempatnya baca kitab. Datang ngono mereka. Nabi aja datang kok ke negeri Taif. Nabi datang dakwah kepada mereka. loh ngerti nggak mau datang sama sekali. Datangi mereka yang nggak mau. Diajak. Baru nanti akan dapat nasr, dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kita jangan mau manja jadi orang. Al ilm yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi. Oh, tidak mendatangi kamu itu bukan karena ilmu harus didatangi, tapi kalau kamu itu harus datangi. Kenapa? Karena bukan orang alim ente. Ente bukan alim. Hah? Ente apa ya? Ibarat orang bukan kaya raya. Ente ini harus bisa mencari rezeki lagi. Ente ini masih melarat. Dalam arti melarat pahala, melarat ilmu, melarat akhlak. Datang kepada mereka untuk bisa mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena kalau kamu tadi itu mengajarkan ilmu yang kamu ketahui, kamu akan mendapatkan ilmu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu yasku bil infak. Sebenarnya kalau kamu mengajar tadi itu bukan berilmu, kamu akan dapat ilmu. Hah? Kamu akan dapat ilmu karena itu niatono belajar kamu. Niatono untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Himid. Yang kedua, dari hadis ini juga bagaimana uh, kita diperintahkan untuk mengikuti jejak pendahulu. Nabi menceritakan apa? Dahulu orang-orang dahulu itu begini, begini, begini. Nah, ikuti jejak. Nyeritakan orang-orang dahulu, salaf kata orang eh, sekarang, nyeritakan salafus soleh itu penting supaya kita bisa mengikuti. Nabi aja ceritakan salafus soleh daripada al-umam salifah, daripada umat-umat yang dahulu. Diceritakan sama Nabi. Padahal Nabi kan bisa menyatakan, udahlah sabar inti. Ikuti aku, cukup Nabi minta. Ikuti aku, sabarnya aku. Selesai, kan Nabi lebih sabar daripada mereka. Tapi Nabi masih menceritakan umat-umat yang dahulu dulu itu orang dulu itu masih begini, begini, begini, begini, begini. Nah, karena itu kalau ada orang ceritakan orang yang soleh itu dianjurkan Dikrus solehin menceritakan orang soleh itu matlub. Itu dianjurkan oleh agama. Itu Nabi ini menceritakan. Tapi untuk diikuti. Hah? Itu untuk diiku, diikuti. Ini termasuk dalilnya hol ini. Iya. kenapa menceritakan orang-orang soleh untuk diikuti ini? dan masih banyak sebetulnya yang lainnya. Kemudian di setiap zaman Orang mukmin pasti diuji. Di setiap zaman. Jangan inti merasa khalas aman, tidak ada. Semenjak kaat, kamu beriman pasti diuji. Bukan hanya di zamannya, di zamannya Nabi Muhammad sendiri diuji kok. Hah? Eh, ya, ahasib eh, apa hasib eh? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna ila akhiri ayat. Apakah manusia itu menyangka cukup menyatakan aku beriman kemudian tidak diuji? Tidak ada. Dahulu banyak diuji oleh Allah dan seterusnya sampai hari kiamat. Karena itu menurut kadar iman kamu ikut akan datang ujian kepada kamu. Hah? Hmm? Ya apa ya? Dia orang yang beriman kok bisa begitu ya ujiannya? Ya itu memang sunnatullah. Ini gampang apa? menjadi di apa e, pecinta Allah itu ya harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mudah-mudahan kita diuji yang sekiranya kuat. Hmm. Nah, kalau model begini digeraji dasing ini. Ya, enggak kuat iki. Allah, kecepet ae loro koyo ngono. Apa maneh digeraji. Ya Allah. Kemudian yang ketiga uh, ya, yang berikutnya bagaimana hadis ini menceritakan Nabi itu memberikan kabar yang akan datang. Wallahi demi Allah bakal orang musafir dari Son'a ke Hadramut tidak ada yang ditakuti kecuali Allah dan serigala yang akan menerkam kambing-kambing mereka. Karena itu Nabi itu dikatakan wa ilmuka ilmu lauhi wal qalami. Ilmumu wahai Nabi ilmu lauh, lauhil mahfud dan ilmu golam. Kenapa? Karena Nabi itu menghabarkan yang akan datang, yang belum terjadi dikasih tahu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat ilmunya itu bukan ilmu yang dohir ini aja, tapi ilmunya dari itu yang akan datang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, sama orang Wahabi dikatakan ilmu ilmu lahal gam syirik itu. Kok syirik? Lah ini apa ini? Dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu tadi ini? Ya dari Allah, memang semua ilmu dari Allah. Kenapa bisa begini? Karena Nabi diberitahu apa yang ada di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Hah? Secara mutlak la ya'lamul ghaiba illallah. Itu secara mutlak la ya'lamul ghaiba illallah. Ghaib yang secara mutlak hanya Allah. Tapi yang mugayat Allah kadang-kadang berikan kepada manusia. Wa wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Kemudian eh isyghul di rogan eh? ilaman manir tadam rasul. Isya? Apa sebelumnya itu? Hmm? Yudhiru. Wala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Wala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa manirtadha min mir rasul. Tidak Allah menampakkan daripada ghaibnya kepada seorang pun. Illa manirtadha min rasul, kecuali yang Allah ridhoi daripada rasul. Karena itu Rasul Allah meridhai Rasul Allah tampakkan yang gaib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini apa ini dalilnya? Hah? Karena itu Jangan kita kalau mengambil ayat kemudian tidak baca ayat yang lainnya, nggak tutup ini tidak hatam namanya itu. Ya. Wow, itu kafir, itu musyrik. Naudzubillah min dzalik. La ya'lamul ghaiba illallah. Semua juga ayat sini aneh. Walidiru ala ghaibi ahadin illa man irtadha min rasul. Eh, itu il yang mutlak, ini yang muqayyad. Allah berikan ilmu. nggak ada masalah. Tuh lihat bagaimana ahadis banyak sekali yang menerangkan bahwa Nabi SAW menerangkan yang ghaib yang tidak yang belum terjadi. Hah? Kemudian yang terakhir walakinnakum tastajilun. Orang itu jangan istiqjal, jangan minta itu. Ya Allah, anak bonat fulus 100 juta menit jam itu. Lah, ya jangan minta stajilun. Segala sesuatu itu ada, Allah atur waktunya. Nah, kapan kita ada istijal ke susu malah itu akan menjadi adab tersendiri bagi kita. Hah? Innallaha yataqabbalu du'al 'abdi malam lam ya'jal. Bilang Allah itu menerima doa hamba semenjak enggak keburu guru Gimana keburu-buru? Wa yaqulu qad da'awtu falam yasta'ib falam yastajib li. Aku sudah minta kok enggak diijabahi sama Allah. Kadang kayak temen kan sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hah? Dan harus kita beramal. Apa amal? Berharap sama Allah. Ya, kan? Sambil dikatakan, mata nasrullah. Kapan bantuan Allah? Kapan bantuan Allah? Gimana jawabannya? Ala inna nasrullahi qarib. Sintena anu, no mariguno, no mariguno. Nah, kita harus tetap ada rojak. Nah, tidak boleh kita putus asa, iso, wis jarno wis jarno lo tidak boleh jarno Terus. Hah? Insya Allah kalau sudah dapat Nasrullah akan bilang, Ida Pertama Nabi ngajak masuk Islam payah, susah. oh, ngejak wong siji Islam sorone setengah mati dan itu teror luar biasa. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejar-kejar mau dibunuh kok. Sampai hijrah ke kota Madinah bersama para sahabatnya. Tapi Allah menjanjikan apa? Idza jaa nasrullah wal fathu. Kalau sudah datang bantuan Allah dan fatah Mekah. waraaitan nasar nas dinilai fi dinillahi afwaja. Bakal nanti orang masuk ke agama Allah bukan satu-satu, rombongan-rombongan. Yang asalnya ngajak, ya Allah sulitnya setengah mati, ini nggak diajak kok dewi. Kenapa? Karena sudah dapat nasr dari Allah dan fatah dari Allah. Oh, tetapi itu melalui perjuangan. Nah, melalui perjuangan. Kalau melihat begitu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana Maka bertasbihlah kepada Allah Mujilah Allah, istighfar kepada Allah. Nih tak kasih gambaran. Kalau kamu itu jadi kiai ngajar dakwah masih satu, dua, faham tidak ini? Sabar. Nanti satu saat kamu akan dapat fatah, dapat nasr dari Allah. Murid dari mana-mana datang mau belajar kepada kamu, pengajianmu akeh, rame. Tapi kalau sudah rame, jangan dodolan pengajian. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru yang banyak istighfar inti, yang banyak muji Allah, yang bertasbih kepada Allah. Lekon dodol pengajian. Kamu panggil gudang garam, jarum, kemudian kamu panggil nanti bentul biru. Eh? Supermi semuanya lah, inti tidak benar ini. Kalau sudah demikian, yang banyak tasbih kepada Allah, yang banyak istighfar kepada Allah, yang banyak memuji kepada Allah. Fasabbih hamdarabbika astaghfiruhu innahu kana tawwaba.